dari Kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah di mana kita masih berada di dalam bab at-taqwa bab tentang ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala dan kita telah sampai pada hadis yang ketiga di dalam bab ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang keempat. Haitsu yaqulu Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi al rahimahullahu taala عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى Rawahu Muslim. Hadis yang keempat datang dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Adi ibni Hatim At-Ta'i. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini an Abi Tarif yaitu kunyah dari sahabat Adi ibni Hatim. Kunyahnya adalah Abu Tarif. Dan sahabat Adi ibni, ibni Hatim radhiyallahu taala anhu kana nasranian Dia dahulu seorang Nasrani. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada beliau radhiyallahu taala anhu Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah tabaraka wa taala ittakhadhu ahbarakum wa ruhba ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah mereka ahlul kitab dari bangsa Yahud dan juga Nasrani atau Nasara kaum Yahudi dan Nasara menjadikan pendeta-pendeta mereka dan alim ulama mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ketika mendengar ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW ini maka Adi bin Hatim menyatakan menyampaikan kepada Nabi lasna na'budahu kami tidak menyembah mereka kami tidak menyembah para alim ulama atau para pendeta-pendeta tersebut karena dia seorang Nasrani maka dia menyatakan kami tidak menyembah dengan makna yakni yang dimaksud atau dimaukan oleh Adi Ibni Hatim radhiyallahu taala an yaitu menyembah bersujud rukuk kepada mereka maka Nabi SAW menyatakan alaisa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunah wa yuhilluna ma harramahullah fatuhilluna Tidakkah mereka itu para pendeta dan alim ulama kalian itu ketika mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kalian ikut-ikutan mengharamkan atau sebaliknya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan kalian juga ikut-ikutan menghalalkannya taklid maka Adi menjawab, "Na'am, betul ya Rasulullah, demikian kenyataan dan fakta kejadian demikian." Maka Nabi SAW menyatakan fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka di dalam penetapan hukum. Karena ibadah itu tidak hanya sujud dan ruku, namun ibadah itu maknanya sangat luas termasuk penetapan sebuah hukum. Itu adalah bagian dari ibadah. Syahid di sini sahabat Adi bin Hatim seorang Nasrani yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam bahkan menjadi seorang muslim yang baik, teladan dan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa ala yaminin." Barang siapa yang bersumpah barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah untuk sebuah sumpah tertentu. Halafa ala yamin. Halafa itu maknanya sama dengan yamin yani dia bersumpah untuk sebuah sumpah sebuah maksud di dalam sumpahnya thumma ra'a kemudian dia melihat dan mendapati atqa lillahi minha ada sesuatu yang lebih bernilai takwa lebih baik dan lebih besar nilai takwanya dibandingkan sumpahnya tadi falyati at-taqwa maka hendaklah dia mendatangi takwa tersebut artinya dia kemudian membatalkan sumpahnya dan melakukan kafarah sumpah lalu melakukan takwa tadi melakukan yang bernilai takwa yang memiliki nilai takwa lebih tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan takwa Bosnya takwa itu derajat yang tinggi, sesuatu yang menjadi prioritas utama, sesuatu yang hendaknya diupayakan dan diusahakan oleh seorang hamba untuk menjadi hamba yang bertakwa dalam segala hal termasuk di dalam sumpah termasuk di dalam sumpahnya sumpah itu adalah barakallahu fikum penyebutan sebuah hukum yang ditekankan dan tegaskan dengan al-mu'azzam, sesuatu yang diagungkan. Dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya sumpah tidak boleh dengan selain Allah, yakni selain nama Allah atau sifat-sifatnya. Seorang wajib untuk bersumpah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Termasuk sifatnya adalah Al-Quranil Karim. Sehingga ketika bersumpah dengan Al-Quran itu boleh. Ya, bersumpah dengan Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah dan kalamullah itu adalah sifat Allah. Sehingga tidak mengapa. Adapun dengan makhluk, dengan makhluk, bersumpah dengan makhluk, siapapun dia apakah itu nabi, atau malaikat, atau bersumpah dengan Jibril, nama Jibril, malaikat yang mulia, maka ini tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Man kana halifan falyah falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Kalau bukan nama Allah, diam. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengancam orang yang bersumpah dengan selain Allah, "Man halafa bi faqad kafar dalam riwayat lain faqad asyrak barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan atau kekufuran dijelaskan oleh para ulama yaitu syirik kecil syirkun asghar walaupun demikian itu adalah syirik yang kedudukannya lebih tinggi lebih besar daripada dosa-dosa besar maka ini terkait dengan sumpah. Hendaknya seorang bersumpah dengan nama-nama Allah bahkan wajib bersumpah dengan nama-nama Allah atau dengan sifatnya biizzatillah, biwajhillah, biqudratillah. Ini tidak mengapa. Dan juga satu hal penting yang diingatkan oleh para ulama terkait dengan Sumpah yaitu ini bab tersendiri tentunya para ulama dalam buku-buku fikih mereka meletakkan sebuah bab yaitu babul aiman wan nuzur. Bab yang menjelaskan tentang sumpah dan nazar-nazar. Karena biasanya nazar itu disertai dengan sumpah. Nah, terkait dengan sumpah satu hal yang diingatkan oleh para ulama hendaknya seorang muslim mukmin berhati-hati dari sumpah dan tidak memperbanyak sumpah. Tidak memperbanyak sumpah. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anil Karim di mana Allah menyatakan wahfazu aimanakum. Wahfazu aimanakum dan jagalah sumpah-sumpah kalian dijelaskan oleh ahlu tafsir para mufassirin bahwasanya dimaksud dengan ayat ini wahfadu aimanakum jagalah sumpah kalian yaitu hendaklah kalian mempersedikit sumpah atau tidak memperbanyak sumpah tidak memperbanyak sumpah kenapa karena ketika kalian bersumpah maka kalian akan menggunakan nama Allah yang mana nama-nama Allah adalah mulia, nama-nama yang indah, yang mulia. Atau kalian akan menggunakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang maha mulia dan tinggi, yang berkaitan dengan Allah. Sehingga tidak pantas bagi seorang hamba, seorang mukmin untuk menggunakan nama-nama Allah di dalam sumpahnya, dalam banyak hal, dalam sekian permasalahan, kemudian dia bersumpah dan bersumpah. Dan juga karena Sumpah itu ada kafarahnya. Ketika seorang tidak menunaikan sumpahnya, maka dia terkena kafarah, kafaratul yamin. Ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anil Karim, fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah Faman lam yajid fasiyam thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Kafara dari sumpah itu adalah kalian memberikan makan kepada 10 fakir miskin dengan makanan ya yang nilainya sebagaimana yang kalian makan. Ini nilainya pertengahan sebagaimana yang kalian makan tidak terlalu mewah dan mahal dan tidak terlalu murah tapi sedang sebagaimana yang kalian makan makanan tersebut atau memberikan pakaian juga yang layak pada mereka sepuluh pakir miskin tadi ya berikan pakaian atau kalau tidak bisa kalian memerdekakan budak tahrir -kabatin. Jika tidak mampu kalian ini semuanya, tahapan yang pertama, urutan yang pertama tiga ini tidak mampu, maka berpuasa tiga hari. Barakallahu fikum. Itu kafaratul yamin. Dan pembahasan rincian-rincian terkait dengan masalah ini di dalam buku fikih dalam bab al-aiman. Syahid dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan jika seorang telah bersumpah Kemudian dia melihat ternyata di sana ada hal yang lebih baik dan itu merupakan takwa Allah. Takwa Allah. Maka hendaklah dia membatalkan sumpahnya. Hendaklah dia membatalkan sumpahnya dan menunaikan kafarah sumpah baru setelah itu dia melakukan takwa tadi. Misalnya dia bersumpah dia menyatakan wallahi la ukallimu fulan demi Allah aku tidak akan berbicara dengan si fulan itu mungkin fulannya menyakiti hati dia menyinggung perasaan dia bisa saja kemudian dia bersumpah dengan nama Allah aku tidak akan berbicara dengannya ternyata dia melihat dia dinasehati dia diingatkan dia mengetahui bahwasanya itu perkara yang tidak baik memutus hubungan dengan saudaranya, tidak berbicara dengannya, dan merusak persaudaraan itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Yang dianjurkan di dalam Islam, dalam agama ini adalah merajut uhuwah, mempererat hubungan persaudaraan, iman. Demikian. Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum Hanyalah kaum mukminin mereka itu bersaudara dengan persaudaraan iman, diikat dengan tali keimanan yang sangat kokoh, yang mana persaudaraan ini persaudaraan yang hakiki, yang akan berlanjut sampai di akhirat nanti. Persaudaraan yang hakiki. Yang Allah menyatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin Orang-orang yang saling mencintai, saling mengasihi, saling bersaudara di dunia ini, al-akhillah yang saling cinta, saling menyayangi, saling membela, saling bersaudara. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di hari kiamat itu terputus semuanya. Bahkan mereka akan bermusuhan akan bermusuhan di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Kemudian Allah kecualikan illal muttaqin. Kecuali hamba-hamba yang bertakwa yang mengikat persaudaraannya, yang membangun tali cinta kasih dan persaudaranya di atas iman dan takwa di atas keimanan dan takwanya. Dia mencintai saudaranya karena Allah, karena Allah merintahkan hal itu, karena Nabi juga memerintahkan dan mencontohkan, menghimbau umatnya untuk saling mencintai, saling bersaudara, saling membela, demikian. Maka itu akan terputus semuanya. Bahkan antara ayah dengan anak, suami dengan istri akan saling bermusuhan nanti di hari kiamat ketika keduanya tidak berada di satu tali keimanan tali ikatan iman maka mereka akan saling bermusuhan saling berpisah satu dengan yang lainnya sebagaimana Allah sebutkan tadi maka oleh karena itu ketika seorang bersumpah dengan sumpah yang tadi, segera dia membatalkan sumpahnya. Sudah, mungkin karena dia marah tadi, ya, tidak bisa menguasai emosinya, kemudian dia bersumpah. Maka setelah itu dia membatalkan sumpahnya, lalu melakukan kafarah sumpah semampu dia, mana yang dia mampu. Karena kafarah sumpah itu enam melakukan tiga hal yang pertama tadi dulu tidak langsung puasa tidak langsung tapi tertib wa takhir di sumpah, kafarah sumpah itu ada tertib dan takhir jadi tertib dulu ada urut-urutannya yang dilakukan tiga yang pertama tadi dulu memberi makan memberi pakaian atau membebaskan budak itu dulu kalau dia sanggup yang ini berarti yang ini kalau sudah tidak sanggup yang ini baru pilihan kepada pilihan yang kedua yaitu puasa. Tidak harus tidak langsung milih puasa enggak. Sudah setelah dia bayar kafarah selesai lalu dia melakukan takwa tadi yang Nabi menyatakan fal ya'ti at-taqwa. Dia melakukannya mulai dia berbicara dengan saudaranya, dia memperbaiki hubungan dengan saudaranya dan seterusnya. Hakada demikian. Sehingga dari sini menunjukkan tentang pentingnya seorang mengutamakan takwa Allah. Dia mengedepankan takwa Allah. Yang hakikat dari takwa sebagaimana telah kita terangkan yaitu merasa takut kepada Allah Jalla wa ala. Karena kalimat takwa itu dari al-ittiqa. Nah, al-ittiqa yaitu melindungi diri, membentengi diri dari api neraka dari azab Allah Jalla wa'ala. Sehingga seorang hamba, seorang mukmin hendaknya dia senantiasa bertakwa kepada Allah, berupaya untuk melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah tabaraka wa taala. Itulah hakikat dari at-taqwa. Dan terkait dengan sumpah dijelaskan oleh para ulama, ketika seorang dia bersumpah, misalnya dia harus bersumpah, maka hendaknya dia melakukan istisna di dalam sumpahnya, yaitu dia mengucapkan insya Allah. Ketika dia bersumpah dia menyatakan wallahi insya Allah, wallahi anak akan begini begini insya Allah. Kalau seorang bersumpah disertai dengan istisna, insya Allah itu artinya istisna. Insya Allah dia mengucapkan tambahan insya Allah maka ketika sumpahnya itu batal yang diistilahkan dengan hanat dia melakukan al hanat yahnuthu fi halafi au fi aimanihi dia membatalkan sumpahnya maka di sini dia tidak terkena kafarah dia tidak terkena Kafara ketika dia bersumpah disertai dengan kalimat insya Allah. Dan juga sumpah yang terkena kafara adalah sumpah tentang sesuatu yang akan dilakukan, sesuatu yang akan datang, hal yang akan dia lakukan atau yang nanti akan dia lakukan di masa yang akan datang, bukan yang telah lalu. Kalau dia bersumpah dengan sesuatu yang telah lalu, maka ini tidak terkena kafar. Fabarakallahu fikum. Intinya dari hadis ini adalah hendaknya seorang yang bersumpah dia senantiasa memperhatikan takwa Allah hal-hal yang terkait dengan takwa Allah atau hal-hal yang memiliki nilai yang besar yang tinggi di dalam hal takwa kepada Allah Jalla wa ala. Tadi kita katakan bahwasanya memperbanyak sumpah ini suatu hal yang tercela, suatu hal yang dilarang di dalam agama ini sebagaimana yang kita sebutkan dalilnya. Itu firman Allah, "Wahfadhu aymanakum." Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang muttafaq alaih di mana Nabi menyatakan al-halifu manfaatun lisil'ah silah mamhaqatun lil kasbi. Sumpah itu sumpah biasanya akan melariskan dagangan, bisa memberikan manfaat kepada dagangan, laris. Kalau penjualnya sudah sumpah, wah laris. Wallahi, anak beli di sana murah, ya ini asli. Terus terus disebutkan yang ya kriteria yang bagus-bagus zen-zen. Disertai dengan sumpah, laris, orang akan beli. Iya. Nabi menyatakan Al-halif manfaatun lisil'ah lakin mamhaqatun lil, kasbi. Banyaknya sumpah itu akan melariskan dagangan, tapi dengan banyaknya sumpah itu akan menghilangkan barakah ya dari usaha dia tadi. Hasil usaha itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seringnya sumpah. Dan ini biasanya terjadi pada para pedagang. Ya, para pedagang demikian para tujar seringnya menggunakan sumpah. Seringnya mereka bersumpah untuk melariskan dagangnya. Karena demikian, memperbanyak mempersering sumpah itu akan melariskan dagangan, memberikan manfaat bagi dagangan dan akan menghilangkan barokah dari usaha dia tersebut. Naudzubillah, sementara kita sangat membutuhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam segala lini kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita ini termasuk dalam usaha kita, termasuk dalam pekerjaan kita dan naam hasil jeripaya kita dari maisha yang kita dapat dapatkan kita berupaya untuk us usaha atau hasil tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebuah usaha dan hasil yang diberkahi oleh Allah itu sangat besar manfaatnya manfaat dunia dan manfaat dari sisi ad-din agama manfaatnya sangat luar biasa tentunya Allah akan memberkahi sesuatu yang halal sesuatu yang Allah halalkan hal-hal yang Allah halalkan bukan yang haram dan Allah akan memberkahi sebuah usaha, sebuah upaya, sebuah naam hasil yang dibangun di atas kejujuran dan tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur kezaliman. Dalam hadis yang pernah kita bahas pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahu lahuma fi barakati bai'ihima burika lahuma fi bai'ihima wa in kadaba wa katama barakatu bai'ihima dua orang yang bertransaksi penjual dan pembeli memiliki hak memilih di dalam transaksinya sebelum berpisah dari majelis tersebut dan jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya terkait dengan barang yang dijadikan transaksi padanya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi transaksi tersebut namun jika keduanya saling berdusta dan menyembunyikan aib cacat dari barang tersebut maka Allah akan mencabut keberkahan dari transaksi tadi. Ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu sebab datangnya keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala atau berkah Allah dengan kejujuran, ya, dengan adanya sikap jujur dan tidak ada unsur kezaliman. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Itu hadis yang kelima. Qala an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala an Al-Bahili yang ma'ruf dikenal dengan Abu Umamah Al-Bahili. Namanya adalah Sudai ibni Ajlan. Nama beliau adalah Sudai ibni Ajlan. Sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftu fi hajjatil wada. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu berkhutbah di hajjatil wada. Antum perhatikan para sahabat senantiasa menyatakan sami'tu, sami'tu. Aku mendengar, aku melihat, aku menyaksikan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu sangat perhatian dengan ilmu, perhatian dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi dan dihafal. Sahabat menghafal semua hadis. Ya ada yang mencatat, tapi jarang. Mayoritas mereka itu menghafal, dihafal. Ya, mendengar dihafal, dihafal. Masya Allah, itu para sahabat. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita di dalam menghafal agama ini. Nah, beliau menyatakan aku telah mendengar, ya mendengar dari Nabi, kemudian menghafalnya. Di mana Rasulullah SAW yaktubu fi hajjatil wada. Rasulullah SAW berkhutbah di haji wada. Haji wada yakni haji perpisahan, iya. Maksudnya haji yang terakhir memang haji yang dilakukan oleh Nabi satu saja sekali. Ya, sekali dalam umurnya Nabi SAW hanya melakukan satu kali haji. Sementara umroh disebutkan beliau melakukan sebanyak empat kali. Barakallahu fikum. Nah, Nabi SAW di haji wada, haji perpisahan dan beliau berkhutbah dan ini ma'ruf. Ketika khutbah beliau di haji wada ini betul-betul khutbah yang luar biasa, nasihat yang sangat-sangat baligh, baligh. Nasihat sangat mendalam nasihat yang luar biasa yang beliau sampaikan kepada para sahabat dan kaum muslimin secara umum di hari itu di enam haji wada tersebut. Faqala Nabi SAW bersabda ittaqullah bertakwalah kepada Allah kalian wasallu khamsakum wasumu syahrakum wa addau zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang pertama, nasihat yang utama disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di Haji Wada. Dan nasihat ini pun senantiasa disampaikan oleh Nabi dalam khutbah beliau, nasihat, mau'izah kepada para sahabatnya yang senantiasa Nabi dahulukan, Nabi utamakan adalah nasihat bertakwa kepada Allah. Karena seorang ketika dia bertakwa kepada Allah, merasa takut kepada Allah, pasti dia akan melakukan apa yang Allah perintahkan dan dia meninggalkan yang Allah larang dan Allah haramkan. Pasti dia akan menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah. Ketika ada rasa takwa di dalam kalbunya. Maka Nabi menyatakan ittaqullah Allah sallu khamsakum. Hendaklah kalian melakukan salat lima waktu yang telah difardukan kepada kalian. Sallu khamsakun, yakni hendaknya kalian melakukan salat lima waktu yang telah Allah fardukan atas kalian. Wasumu syahrakum, hendaklah kalian berpuasa di bulan kalian yaitu bulan Ramadan yang Allah wajibkan untuk berpuasa di bulan tersebut. Wa adau zakata amwalikum dan hendaklah kalian bayar dan tunaikan zakat harta-harta kalian. Wa ati'u umara'akum dan hendaklah kalian mentaati penguasa kalian. Mentaati penguasa kalian. Apa balasannya? Apa balasan Allah Jalla wa Ala? Tadkhulu jannata rabbikum pasti kalian akan masuk ke dalam surga yang dimiliki atau surga milik Rabb kalian. Hadis ini dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah rawahu Tirmidzi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah di akhir kitab salati di akhir kitab salat dalam sunannya ya karena sunan Tirmidzi itu kitab-kitab per kitab juga ya ada kitab salat ada kitab tohara seterusnya Waqala dan al-Imam At-Tirmidzi menghukumi hadis ini dengan menyatakan haditsun hasanun sahih hadis yang hasan dan sahih. Artinya hadis yang sah yang bisa dijadikan sebagai dalil dan landasan untuk beramal. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita di haji wada memberikan beberapa wasiat penting bagi umatnya Wasiat yang pertama adalah terkait dengan takwa Allah untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian nasihat yang berikutnya yang kedua hendaknya menjaga sholat lima waktu karena sholat lima waktu adalah rukun kedua dari lima rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan dan sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi ibadah yang agung ibadah yang mulia. Maka jaga sholat lima waktu ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, khusyuk dan sesuai dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan juga sebuah rukun Islam wajib ditunaikan. Kemudian yang berikutnya adalah membayar zakat hart zakat mal zakat mal juga sebuah kewajiban bagi orang-orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab telah mencapai nisab hendaknya membayar zakatnya dan nasihat yang terakhir Nabi menyebutkan tentang kewajiban taat kepada penguasa kaum muslimin penguasa muslim selama dia masih seorang muslim yang menunaikan salat dan melakukan ibadah kepada Allah walaupun masih ada padanya atau terdapat padanya berbagai kekurangan-kekurangan kekurangan dari sisi akhlaknya atau kekurangan dari sisi perhatiannya kepada umat, kepada rakyat tidak ada yang sempurna Ya, tidak ada seorang yang sempurna terlebih di dalam mengemban tugas yang sangat berat memimpin sebuah negara atau memimpin suatu daerah yang rakyatnya itu bermacam-macam karakternya kemudian juga macam-macam ya sifat mereka dan seterusnya berbagai golongan Tentunya sangat berat bagi pemimpin tersebut, penguasa tersebut untuk kemudian memberikan keadilan yang merata untuk bisa memenuhi semua kebutuhan rakyatnya, hak-hak rakyatnya berat. Berat. Jangan itu. Para khulafa ar-rasyidin semisal Umar bin Khattab seorang yang adil, itu sampai melakukan hal-hal yang di luar naam dugaan di luar perkiraan rakyatnya datang malam-malam memberikan bantuan memberikan makanan kepada fakir miskin mengontrol di waktu malam ya di waktu-waktu ya sepi melihat kondisi rakyatnya masuk ke kampung-kampung itu Umar yang mana sampai meninggal dunia Umar bin Khattab memiliki hutang. Itu Umar. Sampai disebutkan bahwasanya di sana ada sebuah rumah yang dikenal dengan Darul Qadha. Rumah itu dikenal dengan Darul Qadha. Rumah milik Umar yang rumah itu dijual untuk membayar dan melunasi hutangnya. Ketika beliau meninggal dunia, rumah itu dijual untuk melunasi hutangnya Umar seorang khalifah, seorang pemimpin, pejabat ketika itu, tapi nah, tidak memperkaya dirinya, justru ketika meninggal dunia masih memiliki hutang, rumahnya dijual untuk bayar hutang. Masya Allah. Maka ini salah satu prinsip yang penting yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mendengar dan taat kepada penguasa, menghormati mereka, senantiasa taat dengan kebijakan, peraturan yang mereka tetapkan selama tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jika menyelisihi pun kita tidak kemudian secara frontal memberontak, menentang mereka secara frontal, tidak. Tapi yang wajib bagi kita hanya memberikan nasihat dan masukan dengan cara yang hikmah kepada mereka. Jika mereka menerima, itu yang kita inginkan. Jika mereka tidak menerima usulan dan masukan kita, Walhamdulillah kita telah menunaikan kewajiban kita kepada mereka yaitu memberikan nasihat. Ini hadis yang kelima yang syahid dari hadis ini hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah karena itu merupakan wasiat yang pertama dan utama bahkan ini adalah wasiat Allah dan juga wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.